Doa keluar WC Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa'afani Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan